Ghazali ngendikan jangan seperti itu. Sampean kalau nggak percaya nanti lihat di juz 2 kalau di Ihya saya, cetakan saya itu juz 2 bab kita bu akhlakin nubuah. Di situ Imam Ghazali cerita Nabi yang mendakwai wong suga, wong larat, wong ayu, wong elek, rojo, rakyat, semua didakwai Nabi. Tidak membeda bedakan. Karena kalau dakwai wong suge tok, sakit sing melarat. Dakwai melarat tok, wong suge ya butuh hidayah. Wong ayu ya butuh ya. Wong elek ya butuh ini yang benar ya, Makanya tampak Nabi tidak membedakan. Karena tadi semuanya bisa dipandu oleh fakir Seorang lagi semuanya bisa dipandu oleh fikih. Ya misalnya orang wedok ayu yang pojok diso semulai jadi fitnah kan bisa dipandu dengan fakir Dekati dia. Caranya nggak jadi fitnah gimana? Kamu ke situ jangan sendirian selentam. Selentam. Karena panduannya Nabi bila ya khulwan rojulun bim ro'atin. Kamu jangan sendiri Misalnya dia mulai diperkenalkan Pak di pamannya sehingga kalau mau nakal terkontrol oleh keluar. ini masalahnya kan kue mau dekati tanpa pemandu ini ya nafsu akhir Atau kue cuci tangan sama sekali gak peduli. Nah, ternyata yang peduli nyuwun sewu yang tiang fa fasek Akhirnya dimanfaatkan orang fasek jadi pengedar narkoba, jadi macam-macam. Makanya saya ulang lagi ya. Mengenai kulo nunggu janji pengiran, saya di mana-mana akan ngomong fikih. Karena ini yang mulai ditinggal. Islam Islam Indonesia itu waduh nah, ngomong rafik itu semua. Haji, haji itu pertemuan internasional, terjadi siklus perdagangan yang luar biasa dan persahabatan dunia. Orang satu dunia kaya raya miskin citok kabeh pakaiane ikhram. Lah misalnya iso lah terus ra syarat rukune tuwah terus kape opo? Ape kenalan terus? Mergo kaji ku peradaban internasional. Mengapa kaji kok pidato ngomong bener bapak ngomong opo wae. Mesti yang mendesak dari seorang haji itu satu, nak tawaf rukun syaratnya biye, syarat saya biye, nak saya itu orang rukun syaratnya tawaf biye, saya diomongon ini persahabatan inter internasional. Kemudian apa kenalan. Nah, akhirnya berkaji ora bakas rukun syaratnya tawaf tapi cerita. Walah, nang Mekah waktu umbir, waktu putih, sak donya tumpuk pek kok. <laughs> Terus kenangan kaji kok ngono ku pilih dul dul. <laughs> Ini kadang ya kiai Mas. Wa oh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tenan. Ya sebenarnya diulang itu yang pokok-pokok dulu. Mikot itu apa? Terus tawaf itu apa? Syarat sahnya itu piye? Rasa bakas kesunatan, suwen, sunat itu orang mesti kesampaian semua Saya <laughs> pokok-pokok sih. Nah, sekarang mulai Islam tuh mulai gitu. Orang langsung gede-gede tapi melupakan sing pokok. Itu seandainya. Kalau bolak balik suami tiang gede haji, gus kalau dengar no kaji kalau mabrur ini tak takut. Wah buatan buatan sakit. Gajian pun nanti sih haji dereng. Sinaurian. Kalian kiai berikutnya ini ada santri saya tongkone sampean belajar. Kue dongakno dek kaji mabrur ya uang apa numpak sepeda motor rapati kau Kula dongakno selamat. Oh, wong nggih kau kula dongakno uang numpak sepeda motor rapati so kau bakas selamat. Jadi selamat itu sausé so numpak sepeda motor lagi dongakno. Selamat dong numpak rapati kau kok ano. Selamat itu kali kau ngecol anakmu lagi numpak sepeda motor rapati rabu tuh gede so orang berangkat tak dongakno selamat. Yo yo kok yo kalau wong rukun syarat kaji iso so kau dongano kaji map. Makfur nah, itu kalau no wong rong pati so sholat yai. Iya. Dongano ke sholat kalau ditampi. Oh iya, iya, yo yo cum. Mesti ini jalan tes lagi. Roh carane wudhu dereng. Roh carane itu mana dereng. Tapi sebenarnya tak dongano ditompo. Yo ki sarap tuh. <laughs> Jadi semuanya itu harus dikawal dengan fikih. Lah coba nih wong saiki ku rasa neng ngomong fikih. Senau itu bisa wong saiki parah sak tokoh-tokoh wis kula nusu wis bolak-balik jene tiga acara-acara konsorsium popo sing engke-engke seminar popo hikmah sholat tak <laughs> ustaz ora hikmah e ora penting sah ora fikih Wong sesuai hikmah kok senam yoga wae ngono ne aduh matekno wong rukuk peregangan takbir mbok kono ambil napas sesuai sholat kok senam apa yoga <laughs> tak utek ya bener pangeran gawe gerakan sholat ono hikmah, tapi tidak ke hikmah anu kok koyo senam apa? Ah sok takbir kene mbek apa diniati ngambil apa? Pernafasan. Engko rukuk diniati apa? Pergangan. Nah, enggak terus ada orang sing cangkem melek. Wah, tanpa sholat pun saya bisa ngatur semua itu. Akhirnya mau jadi yoga tok malah repot. Mana kula ya bingung jadi wong alim ya bingung. Apa rasa setuju piye-piye pangeran gerakan ono hikmah. Setuju kok sholat kok senam apa? Ya, karena kita kok itu, gue balik itu. Gue sini ada acara gini-gini, jangan diminta acara apa, senam yoga. Iku rata ngomel, gue ngeleng nawang wong, gue penuh anak-anak. Yuk ya, biasa wah, takbir takbir, kok hikmah ya, pangeran mutus mesti ono hikmah. Ya ngono ae air, usah. Hikmah takbir ya ngerasa nak Allah paling gede gitu mau kau pe sungkem neng pangeran. itu. mesti ya iku. Nak hikmah hikmah fisik ya mbak. Mereka suatu saat nak ditanya ini kayak saya jawab. Ono wong sholat terus tapi setruk, atau sholat kok sehat. Berarti fungsi kesehatan sholat perlu dipertanyakan. Malah repot nak kita kon ya Tapi nak kayak aku kan rara terus. Gunanya sholat apa? Ben kita kaulane pangeran. Karena kan ada iso. Rara salah, oh. Gunanya sholat apa? Ben sujud yang pangeran sini kawula kok aku mau luhur ben sungkem. Karena kamu nih, kayak mau sholat terus kira, kayak mau sholat terus pelarat. Sekarang sholat. Suge wes malah reso jawab wis terus terus. mana kula tahu promosi duka gampang nulis kiri kula dikonco duka itu jarang ya kalah suka besi ratahu ora Duka. terus, ora itu Pokoke mau mawon difeki. Ya tadi balik ini mana Semua kritiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nego dunia, gimana mana dunia sing jadi tempat nurutin apa nafsu. Tapi nantunya dunia sing jadi tempat sujud, tempat ibadah, tempat kita mensiarkan Islam, maka itu dunia sing barokah dunia sing disebut masroatul akhirah jadi tanduran apa akhirat kalau terus naik wal makola tu tema kola asal ya satu kang kaping telu iku ngene Kala dawu sapa Nabi alaihi salatu wasalam dawu la yutillahu li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra. La yuti ora paring sapa Allah taala wa taala li ahadin marang suci ora paring khamsan ing barang lima minal hayati sing propro tingkah illa wa ilawakot a'adda kecuali teman-teman harus nyediakno sapa wa taala hayya ati nyediakno sapa wa taala lagu maring ahad Nyediakan khamsan ing lima ukhra kang liya min jazaiha sange walase khamsan ada lima hal yang kalau kamu lakukan pasti Allah telah menyediakan lima hal yang lain sebagai bonus sebagai hadiah misalnya ngeten layu ti eh, ora paring sapa Allah taala hi ing wong e Allah ti ora paring sapa Allah asyakhsa ing awak awa. Sing Nawawi kono ono. Ini ki malah tiga isara malah bingung. Allahu asakso yang saya iso maca malah bingung. Ono Allahu ono. Maksudnya genta genteni faile yukti genta Genteni faile yukti asakso genteni maf'ul bahi. Hi. Ono ono sing nawa cari cek sugeng nggak protes. Mbah rasa no malah bingung ini malah bingung gak. Ya <laughs> kan ini terus Allahu Nah, saya malah bingung dong, cara sing latihan santri malah bingung kabeh tertib apa. Ya kangkang sing isek mondok sing isek belajar ya, tak terang dong. Ya. Jadi Dadi Allahu gendani faile di asahso gendani maful teh. jadi ini Allahu asahso. Allahu tegese la yukti asahso. Ono ono ya, sing nawawi. Ah, kesen nawawi. Jane ndekne ya wong alim tukang ngarang kitab. Wis kabudut-kabudut dikait no anong promosi kita butuh bana wawi mbok udah, ono ono. Sampai tekan sing mati mati udah didoli meneh di tangan nomor. Layu tihi. Ora paring sapa hi ing wong. Allahu e layu asah Allahu asahso e ti lahu as Orang Ora mbok waca dadi sita. Allah asah suah malah perkara malah kafir tok. Allah ora paring asyukra ing syukur, linikmati maring nikmat. Allah tidak memberikan seseorang ditakdir bisa su syukur illa wa ada. Kecuali yang tau wis nyediakno sapa Allah lagu maring sakes. Allah nyediakno data ing ketambahan ala tilkan nikmati ing atase mengkon-mengkon nikmat. Seseorang kok ditakdir bisa syukur, artinya berarti Allah telah menyediakan untuk dia tambah tambahan. Maka Allah dawala in syakartum la azidan aku mulai sakartum lamun syukur sira kabeh la azidan la kene bakal nembah ingsun kuming sira kabeh wala yu'tihi ad-du'a illa waqad ta'adda lahul ijabah wala yu'ti lan ora paring sapa Allah ing wong ad ing doa ada seseorang kok ditakdir mau berdoa illa waqad ta'adda kecuali bener-bener harusnya diana sapa Allah taala lahum maring wong al istijabata ing disembadani jadi ada seseorang kok ditakdir berdoa terus sama Allah Tentu berarti Allah telah menyediakan disem baca meskipun tentu dengan bentuk yang dipilihkan Allah bukan sesuai pilihan nafsunya di dia kadang kan ono dungo tapi disembadani Allah dengan bentuk sing dipilih Allah yang tidak dipilihkan di dia dia misalnya gue senang Sri oleh senang tenanan sampai dungo ya Allah kulo nyuwun Sri padahal Allah ngerti nak Sri ku misalnya mentali bejat atau Sri itu sama sekali solihah sebetulnya dia solihah tapi sama sekali tidak seneng kue. Kira-kira anak nabi kue mandor, mandor. Allah mentok kue beinem. Itu berarti kan berarti kan kue nyebut jeneng tapi Allah di apa mencari ganti gantinya. Kalau Allah dengar dengan istri naudzubillah ya Allah jangan sampai dapat orang itu Jadi pengen, ya pangeran kan pangeran wong akeh. Kue dungo jalur dekne dekne dungo berlindung dari kamu. <laughs> Mati mandinan apa? Mana kendeng neng ayu, iku rantuk celek perkara ini sing elek dungo lah mergo cah iku ya ya Allah lindungi saya dari dulu. <laughs> Dadi yang pangeran wong akeh ora oleh mihak salah situ, ah, dua kubu itu ya Allah kabeh. Carane seneng Allah ya macam-macam. situ Islam formalis, situ Islam tradisionalis. Iku rawa omongane pengamat, asline ya rawa ono ngene rawa ya ora ini rawa ora usah anut pengamat anane. Wong Penganggur, pengamat itu wong tapi Kabeh kok dianalisis, oh. Anan. Wong dunya kadang tepaan nono ae, mesti ngerti-ngerti ngono. Kenapa kiai kok wiridan? Karena wiridan itu bisa menyehatkan tubuh. Jadi unsur-unsur di tubuh itu ada apa? Kalau dipicu dengan wiridan terus bergerak positif, kamu nih serah cocok terus. Ah, wong jeneng kawula eling pangeran kok dianalisis. Wis adone, adone kawula ya eling pangeran. Mosok ke kerja ning pabrik ra majikanmu jenenge sapa kan ya lucu. Ya wis kene donya. Cara aku barang sing pokok-pokok ora usah dianalisis. Ya, wis dianalisis kenapa kok makan dikunyah. Lah kon nguntal. Sesuk <laughs> ya, di barbaro malah tuh dipti.